Kumpulkan semua anaknya oleh kakek beliau, wahai anak-anakku, wahai anak-anakku, ashirun nas muasyaratan. Kalian hendaklah bergaul, bersahabat, bermuamalah, berinteraksi dengan orang lain dengan interaksi dan pergaulan ketika kalian tidak di samping mereka, ketika kalian tidak di sisi mereka, mereka kangen kepada kalian. Seakan-akan sedih. Seakan-akan bingung. Karena berpisah dengan kalian. Karena kalian akhlaknya baik kepada mereka. Karena muamalah kalian baik kepada mereka. Karena adab kalian baik kepada mereka. Mereka kangen kepada kalian. Ingin terus bertemu, bersahabat, berkumpul. Bikin seperti itu wahai anakku. Tentunya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in muttum alaikum. Kalau kamu mati wahai anak-anakku, mereka menangis. Sahabatku telah meninggal. Sahabatku yang selalu memberikan faedah ilmu kepadaku, yang mengajari aku kejujuran, yang mengajari aku kebaikan, yang amanah, yang baik terus membimbing aku, meninggal sekarang. Nangis. Itu yang harus kita raih dalam hidup kita, ya ikhwan. Jangan sampai naudzubillah min dalik, malah sebaliknya mengukir sejarah buruk. Ketika mati, alhamdulillah mati. Kita kita istirahat dari kejahatan mereka, kejelekan mereka, akhlak mereka, manhaj mereka. Alhamdulillah. Jangan sampai demikian. Nauzubillah min dzalik. Makanya ayyuhat tulab ini. Para tulabul ilm ini. Nam antum wahai tulab, para anak-anakku sekalian ini yang namanya birul walidain itu hukumnya wajib berbakti pada orang tua itu wajib tidak ada khilaf kewajiban seorang anak kepada orang tua itu berbakti setelah kewajiban tauhid saking wajibnya setelah perintah Allah untuk tauhid kepada Allah ibadah ikhlas murni untuk Allah baru perintah Allah untuk wabil walidaini ihsana demikian pula setelah Allah larang untuk berbuat syirik kepada Allah haramnya syirik kepada Allah juga langsung haramnya durhaka kepada orang tua. Yang namanya birrul walidain tidak sekedar diperintah taat. Naam. Berkata-kata yang baik, naam, itu bagian dari birrul walidain. Sopan, adab, naam, itu bagian daripada birrul walidain. Tapi lebih daripada itu antum wahai ayuhatullabul ilm di ma'had ahlus sunnah itu belajar menuntut ilmu syar'i dengan ikhlas kepada Allah kemudian rajin semangat sungguh-sungguh serius mentaati peraturan ma'had bersahabat dengan yang lain dengan baik menghormati asatifnya mudarisah yang wanita juga demikian mudah mudarrisat. Taat sungguh-sungguh sehingga dia meraih nilai yang tinggi, akhlaknya mulia. Itu bagian daripada birrul walidain. Kenapa? Orang tua antum senang, bahagia melihat dan mendengar antum itu semangat dalam menuntut ilmu. Antum mentaati peraturan ma'had Antum baik tutur katanya dengan yang lain. Antum serius, antum berakhlak mulia. Dan sebaliknya, naudzubillah min dalik. Jangan sampai antum di malas ganggu yang lain, tidak taat peraturan mahat, membangkang mudarrisin atau mudarrisat. Naudzubillah itu bagian daripada uqul walidain durhaka pada orang tua. Karena orang tua antum sedih, susah, nangis. Dengan sebab ulah antum naudzubillah min dalik itu uququl walidain. Tidak akan ada dari kalangan kaum muslimin yang memiliki anak kayak gitu. Alhamdulillah. Anak-anak malas. Alhamdulillah. Anak-anak melanggar mahat. Alhamdulillah. Anak-anak membangkang, alhamdulillah bersyukur, nggak mungkin. Nggak mungkin. Mesti sedih. Kesedihan itu bagian daripada durhaka pada orang tua. Sebagaimana ketika menjadi seorang talibul ilm, zul akhlak, akhlak yang mulia, semangat, serius, sungguh-sungguh. Nah. Ikhwati fiddin, a'azan azakumullah, kita lihat bagaimana akal ulama terkait dengan menuntut ilmu syar'i disebutkan bahwa menuntut ilmu syar'i ini Nah, suatu hal yang ma'ruf hukumnya wajib fardu ain bagi setiap kaum muslimin. Di sana ada pembahasan bahwa para ulama salaf rahimahumullah jami'an sangat semangat hirs di dalam menempuh mencari ilmu syar'i itu ta'allumul adab qoblal ilm belajar ilmu adab sebelum ilmu yang lain dan terbukti tatkala mereka menyuruh anaknya untuk rihlah talabul ilm memberangkatkan anaknya untuk menuntut ilmu syar'i ke suatu daerah tertentu mereka selalu berpesan dengan pesan ta'allamul adab qabla ilm kalian belajar adab dulu sebelum ilmu. Seperti itulah Aimatus Salaf di dalam mendidik anak-anaknya. Seperti itulah para aimbah, para masyayikh mendidik anak-anaknya. Ini semua terambil dari ayat maupun hadis Nabi yang sahih. Seperti misalnya disebutkan dalam sebuah hadis yang dihasan oleh Syekh Albani rahimahullah yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Hakim dengan sanad yang hasan Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif alimina haqqah Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan termasuk golongan kami yang tidak menghormati dan memuliakan yang lebih besar usia dari kami. Nah, kabir. Ya. Perhatikan di sini. Kabir tidak harus ulama kibar. Itu na'am la syakafi. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam al barakah ma'a akabirikum keberkahan itu ada pada kibar kalian itu tidak hanya tidak hanya ingat yaitu seorang alim kibar tidak hanya itu masuk juga kibarusin orang yang lebih tua diajari adab oleh Rasul anak-anak yang muda kepada orang yang lebih tua bukan golongan kami kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nah yang tidak menghormati yang lebih tua apalagi ulama kibar. Naam, semakin harus karena keberkahan ada pada mereka yang sekarang ini sudah mulai dicerca sedikit demi sedikit ini oleh golongannya Muhammad bin Hadi. Nauzubillah min dzalik. Komplotan mereka sudah mulai menghina Syekh Robi, ulama kibar. Khalid bin Abdul Rahman Al-Misri naudzubillah menuduh Syekh Rabi punya pemikiran khawarij. Sudah galil adab. Sudah kilatul adab. Seorang yang dididik belajar ke Syekh Rabi di kala itu. Dan Syekh menyarankan menasehatkan inti jangan ke Kuwait Inti jangan ke negeri lain, di negeri inti dakwah melanggar. Melanggar apa yang terjadi? Karena melanggar dan tidak mau mengikuti arahan ulama kibar. Ini akhirnya galil adab, kilatul adab kepada syekh sampai berani menuduh punya pikiran khawarij seluruh masyayikh di dunia ini turun tangan dan membantah Abdurrahman ini, Khalid Abdul bin Abdurrahman ini. Murahan, rendahan ucapannya. Ini akibat berpaling dari nasihatnya ulama kibar. Hani bin Brek juga demikian sama. Karena melanggar nasihatnya Syekh Robi, jadi kamahaza, jadi khawarij pemikirannya. Dan nah, kalau ikhtilat dengan perempuan berhadapan naudzubillah min dzalik. Rusak hancur. Termasuk Khalid bin Abdul Rahman ini naudzubillah min dzalik. Salah seorang melaporkan dia punya kitab tarbiyah atau adab salaf, aulat salaf atau apa. Ini kasih cerita dicetak oleh seseorang salah seorang ikhwat dicetak disebarluaskan secara gratis telepon jangan dicetak tarik anu anu jangan dicetak Loh, sudah terlanjur ini sudah dibagi-bagikan anu anu hasil sampai pada tingkatan nah setelah selesai mana bagianku uangnya mana uang urusannya fitnah fulus minta uang Bahaya sudah urusannya ini berbahaya ngeri. Dikarenakan melanggar hadis, kalau sudah Rasul mengatakan al barokah ma'akabirikum sudah jangan dibantah. Ini hadis Nabi. Ini yang kita baca tadi juga hadis Nabi. Hadis Nabi. Sallallahu alaihi wasallam bukan golongan kami kata Rasul yang tidak menghormati yang lebih besar. Eh. Apalagi Tuh usia beliau Syekh Robi lebih tua dari kita semua. Ilmunya lebih tua, pengalamannya lebih dan ma'ruf pujian para imam, masyayikh baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Syekh Ubaid menyatakan rahimahafidahullah ilmu ana di syekh dibanding Syekh Robi tidak sampai sepersepuluhnya karena tawaduk dan menghormati beliau. Belum lagi Syekh Mubil, Semua a'immah masyayikh bahkan yang membenci kitabnya Syekh Rabi fi marot. Sampai seperti itu. Yang menolak dan membenci karya-karya Syekh Rabi itu di kolbunya ada marot. Kalau kita bicara marot, Ima syubuhat wa ima nifak, munafik wa ima syak fid din naudzubillah adab ini penting nah ini sudah kayak gitu karena melanggar nah demikian pula laisa minna kata rasul naam nah ketika tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi lebih kecil dan juga bukan golongan kami kata Rasulullah yang tidak mengetahui hak seorang alim. Al-Bushnaji rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini kata beliau man aradal ilma wal fikha bi ghairi adabin faqad ikhtahama an yukadziba Allah wa rasulih barang siapa yang dia menginginkan ilmu dan fikih tanpa adab dia telah memasukkan kedustaan kepada Allah dan Rasulnya tidak gampang, tidak mudah yang ingin ilmu, ingin fikih bighairi adabin tanpa adab dia telah memasukkan perkara dusta kepada Allah dan Rasulnya. Wadah ya, ikhwan. Naam. Demikian pula disebutkan oleh Khatib Al-Baghdadi rahimahullah wal wajib kata beliau an yakuna talabatul hadith akmalan nasi adaban wa ashaddal khuluq tawadu'an kata beliau rahimahullah Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullah yang wajib bagi para tolabatul ilm bagi para penuntut ilmu hadis adalah menjadi sosok yang paling sempurna adabnya sosok yang paling tawaduk akhlaknya nah antum melihat bagaimana ucapan beliau bukan banyak-banyakan ilmu tapi paling sempurna adabnya dan paling tawaduk akhlaknya. Nah, makanya Imam Malik rahimahullah ketika disebutkan oleh Ibnu Wahab rahimahullah qala kata beliau sami'tu Malikan yakul inna haqqan ala talabil ilmi an yakuna lahu wiqar sakinah khosyah, wa an yakuna muttabi'an li athar man madha Naam qablahu Sesungguhnya kewajiban bagi tolabul ilm itu hendaklah dia wikor, sakinah, khosyah. Seorang yang menuntut ilmu itu wikor, sakinah tenang kemudian merendah diri merendah diri tenang khosyah takut kepada Allah ini penting takut kepada Allah tidak serampangan seperti yang dilakukan oleh Khalid bin Abdurrahman Al-Misri ini dan tidak serampangan seperti yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Hadi secara ngawur, secara brutal, tidak demikian. Dan para pengikutnya naudzubillah lisanuhum wasakh. Tidak ada ilmiahnya. Kotor lisannya, pengikut pembelanya yang di Indonesia naudzubillah. Kejam. Buruk ucapannya. Hakadha talabul ilm wa akathib dusta Kenapa? Di antaranya, di samping mengikuti hawa nafsu karena bergaul dengan orang-orang yang rusak. Yang dulunya diusir dari mahatnya, diambil. Yang dulunya ditahdir, diambil. Yang dulunya dimaki maki akhlaknya karena rusak dan kotor lisannya, diambil. Dijadikan sahabat. Hancur. Na'udzubillah. Tidak ada. Musibah, fitnah, fitnah ditantang gitu loh. Yang dimana fit, ala, ada fitnah malah dimasuki. Fitnah yang seharusnya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Sa'id laman junibal fitan, Inna Sa'id laman junibal fitan, Inna Sa'id laman junibal fitan. Sesungguhnya orang yang berbahagia itu kata Rasulullah yang menjauh dari fitnah. Diulang tiga kali kita mendapatkan faedah hadis ini dari Syekh Mustafa Mabrum hafizahullah ketika di rumah Syekh Robi sekian tahun yang lalu. Kita hadir di majelis itu, Syekh Robi berhalangan untuk ngisi daras. Nah, Syekh Mustafa Mabrum ini yang menggantikan majelis beliau dan baca hadis ini. Dari Megdad Ibn Aswad radhiyallahu anhu kata beliau, Sami itu Rasulullah SAW yakul wa ayyumallah inna sa'id laman junibal fitan diulang tiga kali Walaman ibtuliya fasabara fawaha rawahu Abu Dawud kata beliau wasohahahu Syekhuna Mukbil. hadit ini diriwayatkan Abu Dawud dan disohikan oleh Syekh kami kata Syekh Mustafa hafizahullah oleh Syekh Mukbil rahimahullah. Rasul bersumpah, wa Allah, sesungguhnya orang yang berbahagia kata Rasulullah yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Tiga kali kata beliau hafizahullah menunjukkan ini betapa pentingnya, betapa mulianya orang yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah, bukan malah ngejar. Bukan malah mencari, fitnah dicari, bukan malah demikian. Malah dikumpulkan sekelompok gerombolan orang jahat-jahat diajak berteman semua untuk ngeroyok ahlus sunnah. Bukan begitu caranya. Ditelponi loh, orang-orang yang jahat ditelponi. Oh, tahu sini, gabung, belajar telepon. Agar bersatu. Orang-orang yang diusir dari mahatnya diusir, dipanggil lagi. Ajib. Ya ini, ketika fitnah dicari. Sudah menentang hadis Nabi, musyawarah, musyawarah yang diperintah oleh Allah dalam Al-Qur'an, yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibilang komando. Hizbiyah. Antum nah, akan lihat nanti bagaimana kedudukan musyawarah dalam ta'awun. Barakallahu fikum. Naam. Mulia ya ikhwan. Mulia dituduhkan dengan tuduhan yang kecil asatid fudola dibilang membuat rapat syiriah komando ini walhasil naudzubillah min dalik sudah sudah nggak masuk akal sudah kotor cara berpikirnya kotor kotor kita ketika mengadakan daurah itu musyawarah dengan Syekh Robi siapa Syekh yang bisa diutus ke sini untuk daurah. Syekh bilang ini kef, naam, ini naam. Ini Syekh, jangan, dia jangan datang ke Indonesia. Langsung. Usama atau yang ketika datang ke Indonesia untuk berobat, Syekh Abdullah Bukhari telepon ke Ustaz Lukman. Ya Lukman, rojul jangan diberi untuk ngisi sama sekali. Biarkan dia berobat. Jangan kasih kesempatan untuk ngisi. Tausiah wala syekh. Komando salah kabeh malian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Ketika Ali bin Abi Thalib ghadan kata Rasulullah, la utiyanna rayah rajulan yuhibbullahu wa rasuluh. Yuhibbullahu wa rasuluh wa yuhibbullahu wa rasulah. Besok bendera perang akan anak kasihkan kepada seorang yang Allah cinta kepada dia dan Rasulnya dan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa itu? Ali bin Abi Thalib yang dipilih oleh Rasul. Ketika perang Fathu Mekah, Rasul mau perang, Rasul rapat. Rapat dengan sahabat dan tidak semua sahabat dilibatkan. Berani nuduh Rasul, komando. Dengan komando hizbiyah seperti yang mereka maukan. Perintah Allah, wa amruhum syura bainahum kata Allah. Wa amruhum syura bainahum wa syawirum fil amr. Ayat Al-Qur'an. Itu akibat apa? Hawa nafsu sekaligus fitnah dicari. Rasul mengatakan apa? Inna sa'id Orang yang berbahagia dunia akhiratnya Yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah Ketika dikala itu fitnah melanda Dia sabar Tetap taat kepada Allah Kepada Rasulnya Berpegang teguh dengan kibar ulama dikala itu Nah karena keberkahan ada pada kibar ulama Kibar sin Kibar tajrubah fawaha Selamat dia Selamat. Gitu kan semestinya. Bukan malah dicaci, dimaki dan fitnah dicari. Ia terpuruk jatuh hina dan orang-orangnya naudzubillah lisanuhum wasakh kotor tidak ada muatan ilmiahnya hancur sudah nah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu apa kata beliau al musyawaratu hisnum minadadamah wa amina anil malamah Suf. musyawarah itu benteng yang membentengi dari penyesalan musyawarah itu aman dari ketercelaan mau oh, bilang apa? Berani. Ali bin Abi Thalib itu komando Hizbiyah, berani. Hmm. Ibadah, ibadah. Perintah Allah, praktek Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Musyawarah, ikhwan. Ya. Musyawarah itu apa? Benteng yang membentengi dari apa? Penyesalan. Benteng yang penting dari apa? Ketercelaan. Ini musyawarah. Nah, Ikhwati din, a'azza Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menyatakan apa? A'azzul asya dirhamun halal wa akhun fillah in syawartahu fi dunyaka wajadtahu madinar ra'i wa in syawartahu fi dinika wajadtahu basiron bihi Masya Allah Kata Imam Hasan al basir rahimahullah A'azul asya Sesuatu yang paling berharga Paling mulia adalah dirhamun halal seorang yang bekerja pekerjaannya halal dapat rezeki yang halal itu sesuatu yang paling berharga dan apalagi sesuatu yang paling berharga ahun fillah masya Allah dia punya saudara karena Allah saudara yang berilmu, saudara yang soleh, saudara yang akhlak mulia. Itu yang paling mulia, kata Imam Hasan Al Basri. Insyawartahu fi dunya, Wajatahu Kalau kamu ngajak musyawarah saudaramu fillah tadi, akun fillah tadi, saudara yang berilmu, saudara yang soleh, saudara yang akhlaknya baik, kamu musyawarah dengan dia dalam urusan duniamu. Apa kata beliau? Wajat tahu madinar roi. Kamu dapati solusi yang baik. Pendapatnya luar biasa. Yang kokoh dalam urusan apa? Dunia. Loh, yang seperti ini di musyawarah kan ya, ikhwan. Imam Sa'di rahimahullah dalam membahas masalah perkara ini uh, dibahas bukan masalah yang uh, apa dunia bukan demikian. Kalau tidak kan salah kabeh. Bisa haram caranya, bisa haram sistemnya, bisa haram macam-macam. Nauzubillah min dan bisa bangkrut. Nah, iya. Nah, beliau memberikan penjelasan yang sederhana kepada kita. Sa'di rahimahullah, kalau kalian dihadapan dengan dua perkara, ini dunia loh ya, dunia. Dua perkara kalian harus milih. Pilih yang jelas. Maksudnya apa? Misal, misal ada fulan, fulan dia punya pekerjaan dagangan misalnya Barangnya halal, sistemnya halal, semua halal. Dagangan yang untungnya itu dalam sebulan umpamanya 10 juta. Masya Allah, uh luar biasa. Kemudian ada kerjaan lain yang diperkirakan hasilnya sebulan 50 juta. Nah, dia harus milih. Milih yang mana ini? yang sudah jelas-jelas tadi itu 10 juta jelas yang sudah semua ketahuan semua jelas wadah semua yang 50 juta ini perkiraan hitungan dia belum jelas yang agil yang sehat akalnya milih yang 10 juta itu begitu caranya nah sehat yang mulia ada seorang yang berilmu ikhwan 50 juta nanti ya kalau dapat kalau enggak satu. Itu pilihan pertama. Yang kedua, ya kalau bisa kalau enggak. Yang ketiga, ya kalau dia berjalan kalau malah bangkrut, modalnya habis semua. Oh, belum jelas. Kalau kata orang sekarang masih gambling, belum jelas. Cari yang jelas di depannya, yang jelas-jelas 10 juta kolas khawatirnya naudzubillah min dzalik ngejar yang 50 siang malam nggak bisa tidur mikir itu sibuk ibadahnya ketinggalan zikirnya ketinggalan tolabul ilm ketinggalan kabeh sebulan dananya hilang hancur bangkrut ya apa kira-kira gak dapat dunia wala ibadah wala zikir wala tolabul ilm kepikiran yang 10 juta tenang Ibadah Masya Allah Tolabul ilm Masya Allah Birul walidin Masya Allah Tahun dalam dakwah Masya Allah Barokah jadi kalau kamu bermusyawarah dengan dunia Urusan dunia kamu dengan orang yang soleh Berilmu, bertakwa kepada Allah Akhlaknya baik Akan mendapati solusi terbaik nantinya Fi'idhnillah kalau kamu musyawarah tentang urusan agamamu, kata Imam Hasan Al Basri dengan dia seorang yang berilmu, yang soleh, yang akhlaknya baik, apa kata beliau? Wajat tahu basiron bihi, kamu dapati betul-betul ilmu yang masya Allah, menyejukkan kolbu dia. Nah, Ikhwati fiddin, a'azani wa sakumullah. <clears throat> Makanya <clears throat> kembali kepada tadi disebutkan tentang masalah adab tadi. Naam. Ketika Imam Malik ditanya tadi menyatakan bahwa kewajiban bagi talabul ilm itu hendaklah dia betul-betul tenang dan tawadhu dan takut kepada Allah ini yang harus dikedepankan dan selalu mengikuti asar man qablahu asarnya ulama sebelum sebelumnya nah Sofyan al thawri rahimahullah Beliau menyatakan karena rojulu idza arada an yaktubal hadis ta'addab wa ta'abbad qabla dzalika bi ishrina sanah. Bayangkan itu Seseorang maksudnya beliau menjelaskan tentang seorang ulama salaf ketika dia ingin mencatat hadis itu adab dulu beradab dulu. Nah, begitu. Dan beribadah dengan baik dan benar. Itu sebelum 20 tahun. Belajar itu dulu. Adab dulu. Masya Allah. Bahkan kata beliau balkanu yufattishuna fi akhlaqi wa ahwali man yata'allamuna minhu qabla talaki minhu bahkan Sufyan Atsauri para ulama salaf kata beliau kata Sufyan Atsauri para ulama salaf yufattishuna fi akhlaqi wa ahwal man yata'allamuna minhu ketika ada orang mau belajar kepada para ulama salaf datang orang-orang mau belajar ditaftish dulu. Taftish itu diteliti. Diinterview kalau sekarang. Apa yang diinterview? Akhlaknya dulu. Keadaan dia dan akhlaknya dia ya apa? Sebelum mereka belajar kepada seorang alim tadi. Saking pentingnya adab dan akhlak ini sebelum ilmu yang lain. Balkanu yufattishuna fi akhlakin wa ahwalin man yata'allamuna minhu qabla talaqi minhu. Demikian pula yang dilakukan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Sufyan Ats-Tsauri imam Amirul Mukminin fil hadis. Ikhwati fid din, A'azzani wa zakumullah Ibrahim An-Nakhai rahimahullah seorang alim min ulama ahli sunnah menyatakan kanu idza atau ar-rajul liya'khudhu anhu nadharu ila simtihi wa ila salatihi wa ila halihi thumma ya'khuduna anhu Kata Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, kanu dulu para ulama salaf. Ini masa beliau meriwayatkan kalau para ulama ini mau berguru pada seseorang, para tulabul ilm ini mau berguru pada seseorang, para tulabul ilm ini melihat dulu bagaimana akhlaknya, bagaimana sholatnya, bagaimana kondisinya dia. Baru ketika akhlaknya mulia, sholatnya masya Allah, kondisinya masya Allah, baru duduk dan belajar ilmu. Ya sembarangan. Kenapa? Karena kata Muhammad bin Sirin rahimahullah, "Inna hadzal ilma din. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Ilmu ini agama. Kalian harus melihat dari mana mengambil agama kalian. Kalau belajar kepada khawarij ya jadi khawarij. belajar kepada akhlaknya yang rusak-rusak tadi itu ya jadi rusak akhlaknya. Diajari caci maki setiap hari. Nauzubillah min dalik. Ya sudah, ya itu yang diajarkan. Sehingga keluar dari majelis langsung nge-share. Di-share caci makian isinya. Fitnah isinya. Kenapa? Karena belajar kepada tukang fitnah dan yang akhlaknya rusak. Sehingga keluarnya itu rusak dan fitnah. Begitu. Lah beda dengan belajar kepada ahlu sunnah salafi. Apa itu? Masyaikh atau asatid al-fudola. Yang di ilmiah dan akhlak mulia. Antum lihat. Anak nyuruh lihat, lihat yang baik. Yang mereka jangan usah dilihat. Ngeri, ngeri. Ngeri. Ikhwati fid din, a'azzani wa zakumullah Naam. Ibrahim ibn Habib ibnu Syahid menyatakan, "Qala li abi." Kata beliau, karena Ibrahim ibn Habib ibnu Syahid rahimahullah Qala li abi kata beliau. Ayahku berkata kepadaku, "Ya bunayya, iktil fuqaha wal ulama wa ta'allam minhum wa khudh min adabihim wa akhlaqihim wa hajihim." Masyaallah. Kata ayahnya Ibrahim ibn Habib ibn Syahid rahimahumallah, "Wahai anakku, kamu datangi seorang ulama, para ulama, para fuqaha, datangi, belajar dari mereka." ambil adabnya langsung dari ulama sunnah ambil adabnya ambil akhlaknya pelajari adabnya pelajari akhlaknya ikuti adabnya ikuti akhlaknya dan ikuti arahan-arahan mereka nah fa inna dzalika ahabbu ilayya laka min kathir minal hadis karena kamu belajar kepada para ulama fukoha tadi dan kamu mengambil adabnya akhlaknya yang mulia dan mengambil arahan-arahannya nasihat-nasihat itu jauh lebih aku cintai aku suka terhadapmu daripada kamu banyak membawa hadis akhlaknya nggak baik adabnya nggak baik naudzubillah wallah Imam Malik menyatakan ibuku ibuku kata Imam Malik rahimahullah berpesan kepadaku dan menasihati aku dan mengarahkan aku dan berkata kepadaku wa taqululi idhhab ila Rabi'ah fata'allam min adabihi qabla ilmihi kata ibunya ini ibunya kepada Imam Malik sana pergi ke Rabi'ah Rabi'ah ini seorang alim dari ulama ahlu sunnah belajar kamu dari Rabi'ah il adab ya sebelum belajar ilmunya adab dulu demikian keadaannya lah jatuhnya mereka ini Nah itu di perkara adab yang banyak Baru manhaj berikutnya Muhammad bin Hari itu kan karena kezolimannya Zolim, zulim, adab Na'udzubillah Dan dikitari orang-orang yang ruwet Jadi ruwet Jadi rusak sudah tidak beradab kepada para imam para ulama ahli hadis bahkan dengan ucapan-ucapan yang kotor walaupun tidak nyebut nama tapi otomatis to'an kepada para ulama ketika ditanya tentang masalah seorang wanita yang menyusui dan melahirkan ketika puasa apa yang harus dilakukan dia berfatwa kodok mengkodok seandainya demikian dia katakan cukup khilaf para ulama cukup waduh kata katanya naudzubillah yang menyatakan bahwa itu fidyah tidak ngerti hadis, tidak ngerti rijal, wala mudin, habis dimaki-maki. Syekh Albani rahimahullah ada rekamannya. Ya Allah. Waktu itu kita dengar dengan Ustaz Muhammad hafizahullah masyarakat. Coba ini apa ini? Astagfirullah, begitu semua kaget. Kok setega itu sekejam itu kata-katanya gitu loh. Wah ini kaulnya Ibnu Abbas. Fitya itu kaulnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kaif gak ngerti rijal, gak ngerti sanad, gak ngerti hadis, Kaif Jem, kotor. Ini Syama bin Hadi. Najib. Hancur, hancur. Jatuh, terpuruk, hina. Di antara gara-garanya penyebabnya tidak mengikuti arahan kibarul ulama. Ini. Nah, adab ya ikhwan. Layak Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Ya. Yes. Waktu gerombolan mereka datang di depan Syekh Robi. Satu Lukman di situ. Tanya. Kata Satu Lukman, eh, "Eh, ada Muhammad bin Hari di situ, di depan Syekh Robi." Saya sebutkan mahat mana yang anak ambil sehingga inti berfatwa dikembalikan mahat itu. Mahat yang mana? Fadol. Fadol. Sebutkan saja, mahat yang mana yang anak ambil di Indonesia? Betul. Gerombolan mereka askari CS diam, tidak ada ngomong. Ayo, mahat yang mana yang anak ambil? Apa jawabannya? La adri haula yakulun astagfirullahaladzim. Setingkat dia, anak nggak tahu. Mereka mengatakan demikian kepadaku. Di depan Syekh Robi Kamahada ya Allah. Syekh seorang alim yang ngerti. Uh, Ini Syekh katanya langsung menunjuk khotib. Khotib yang di dekat ke sini. Ini Syekh. Di mahatnya dia nah, mengundang atau ada pengajar di situ yang istrinya ngaku malaikat. Astagfirullah kufur. Astagfirullah kufur kata Syekh. Nauzubillah. Ini katanya ngerebut. Ngerebut apa? Buat apa pondok? Beliau sudah sibuk ngurus di Jember. Kok ngerebut ma'had lain? Sudah nggak masuk akal yang disampaikan sudah sudah nggak karuan ruwet sudah. Setingkat dia, Adri, Dia ngomong suruh kembalikan mahat-mahatnya yang diambil Lukman Babdu. Sur, mahat mana yang diambil? Cerita ditanya, la adri. Lah. Ajib. Haula yakulun. Mereka mengatakan demikian kepadaku. Les, mestinya harus tanya, dari mana antum tahu ngambil mahat? Ayo sebutkan dalilnya, buktinya. Gitu kan? Mungkin kita aja demikian apalagi seorang yang berilmu misalnya. Demikian Syekh Arafat tahu Al-Muhammadi bilang ke kita waktu itu. Dia membicarakan kejelekan Syekh Arafat di depan tulab Muhammad bin Hadi. Wah, Arafat pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Wah, habis. tidak lagi sama Syekh Arafat. Dia datangi Syekh Ana min abnaikum min tulabikum anak-anak antum murid antum. Apa kesalahan anak? Fadol. Apa kejelekan anak? Fadol, kata Syekh Arafat. Apa kata Muhammad bin Hadi? La, la, tidak. Antum min khiyari buat waduh dipuji-puji. Antum orang yang baik, antum yang masya Allah. Loh, ya apa? Ya apa ini? Kok jadi kayak linglung kayak gitu? Jadi makrum kayak gini? Dia ya apa sih? Mau dihabiskan di majelis begitu di tasabut enggak enggak antum masya Allah min mintulah min tulabina walhasil dipuji-puji ini akibat apa? Mengikuti hawa nafsu dan masuk ke fitnah. Ngeri kan ya ikhwan? Ngeri. Adab. Adab. Hati-hati. Ya Allah. Kita mendengarkannya capek. Mendengarkan tok capek. Apalagi terlibat. Na'udzubillah min Miskin. Imam Malik diwasiat oleh ibunya. Fadol, kamu belajar kepada Robiah, Imam Robiah, masya Allah. Belajar adab dulu ya sebelum ilmunya. Biar nggak kayak gini, ya hancur kayak gini. Nah, Ikhwati fiddin, a'azan wa ilmu ini penting ya ikhwan. Nah, Tahu antum firman Allah Subhanahu wa taala? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Bentengi, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari luapan api neraka, dari nar. Keluarga ini siapa? Istri dan anak-anak kalian. Jaga. Wahai rijal, wahai para suami. Apa maknanya? Kata Ali bin Abi Thalib, alimuhum wa adibuhum suf ajari ilmu ajari adab istri-istri kalian dan anak-anak kalian ku anfusakum wa ahlikum nar belajar ilmu yang serius yang sungguh-sungguh ya ikhwan wahai tulabul ilm Tidak ada yang paling serius dan tidak ada yang paling sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu kecuali sahabat Nabi kepada Rasul. Sudah. Tabi'in juga dan seterusnya. Itu sudah paling serius dan paling sungguh-sungguh. Sampai Ibnu Mas'ud nggak mau beranjak ke ayat berikutnya sebelum ayat yang dibaca, dipelajari, dihafal itu diamalkan dulu. Tahu Ikrimah rahimahullah seorang tabi'in yang mulia. Murid seniornya Ibnu Abbas. Ikrimah Mujahid itu murid senior Ibnu Abbas. Sampai kata Syekhul Islam Taimiyah membawakan kaulnya Sufyan Ats-Tsauri di dalam kitabnya Muqaddamah fi Usul Tafsir Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Idza ja'aka tafsir an Mujahid fahasbubik." Kalau datang tafsir Al-Quran dari Mujahid cukup Muridnya siapa? Ibnu Abbas. Lah Ibnu Abbas itu yang didoakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam faham tentang agama ini dan faham tentang tafsir Al-Qur'an. Allahumma alimhu faqih fiddin wa alimhu ta'wil. Doanya Rasul kepada Allah untuk Ibnu Abbas. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Kata Ikrimah rahimahullah, qala kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaj'alu fi rijli al-kabl. Rijlai kabel wa yu'allimuni Al-Qur'an was sunnah. Ibnu Abbas sebelum ngajari aku Al-Qur'an dan sunnah, kakiku diikat. Biar anteng, biar serius, biar sungguh-sungguh. Setelah diikat kakiku dengan tali, baru diajari Al-Quran dan Sunnah. Wadah menghormati ilmu dan menghormati seorang yang alim. Ikhwati fiddin, a'azani wa Oleh karena itu orang tua harus serius sungguh-sungguh memaksa agar anaknya belajar, jangan dibiarkan. Jangan Biar wis nanti kalau udah besar biar belajar sendiri. La. Laisa min adabi salaf yang demikian, bukan adabnya salaf. Omongan itu tidak ada. aku melihat Sufyan Ats-Tsauri apa kata beliau? Yang bagi lirrajul an yukriha waladahu alal ilm fa innahu mas'ulun anhu. Sepantasnya bagi seorang orang tua untuk memaksa anaknya terus menggiring anaknya kepada ilmu, belajar menuntut ilmu. Kenapa? Karena dia akan diminta pertanggungjawaban nanti dari Allah terhadap anaknya. Serius. Nah, Ali bin Asim rahimahullah kata Ali bin Asim dafa'a ilayya abi mi'ata alfi dirham wa qala idhab fala ara wajhaka illa bi mi'ati alf hadith Kata Ali bin Asim, ayahku memberi dirham uang ya kalau sekarang uang 100 ribu dirham kepadaku. Ini 100 ribu dirham. Ayo pergi nuntut ilmu sana. Aku tidak akan melihat wajahmu sampai kamu pulang kembali faham, ngerti, hafal 100 ribu hadis baru kesini. Lah sekarang ya apa? Kamu berangkat. Mondok nak nangis-nangis orang tuanya. Astagfirullah. Ayo berangkat. Anaknya juga gitu. Bi pulang. Aduh. Baru seminggu dua minggu sudah minta pulang. La ilaha illallah. Aku anu bi sakit kabeh bi sakit apa? Sakit kabeh kabeh apa? Mbok kabeh opo? Cuh. rewel. Nah, apa kok cengeng sekali gitu loh. Ini apa ini? Ya. Tegar gitu loh, abinya tegar. iya Biar jadi orang yang berilmu, jadi orang anak yang soleh, yang berakhlak mulia. Belajar. Naam, gitu kan anaknya. Naam. Jangan jenguk aku bi dalam setahun. Mati kabeh. <laughs> Wis murah. Belosor kabeh, nangis kabeh. Allah, ini musibah sudah. Bilang apa sekarang? Nah, ya gitu. Artinya serius, jangan sampai naudzubillah kita bermudah-mudahan dan kita tidak peduli pada anak. Dan anak juga demikian harus serius. Sebagai bukti apa? Birrul walidain. Naam. Wallahu a'lam bishawab.